Pada kesempatan kali ini insyaallah Kita akan memulai pembahasan seputar Al-Quran Kalamullah Qala Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala Wal Qur'anu Kalamullah سمعت سفيان يقول والقرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع lam nasma' ahadan yaqulu hadha Al-Imam Al-Mahdi rahimahullah berkata Wal Qur'anu kalamullah Dan Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah firman Allah Subhanahu wa taala perkataan Allah Subhanahu wa taala Sami'tu Sufyan yaqul Aku mendengar saya mendengar Sufyan Sami'tu saya mendengar saya yang dimaksud di sini adalah Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah. Saya mendengar Sufyan Sufyan bin Uyainah sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah adalah murid dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala bahkan beliau termasuk muridnya yang banyak meriwayatkan hadis dari Al Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Yaqul berkata Saya mendengar Sufyan ai Ibnu Uyainah yaqul berkata Wal Qur'anu kalamullah dan Al-Quran itu adalah kalamullah firman Allah subhanahu wa ta'ala perkataan Allah subhanahu wa ta'ala wa man qala makhluqun fahuwa mubtadi'un dan barang siapa berkata makhluk yakni Al-Qur'an adalah makhluk fahuwa mubtadi'un maka dia adalah seorang mubtadi' seorang pelaku bid'ah. Lam nasma' ahadan yaqulu hadza. Kami belum pernah mendengar seorang pun yang mengatakan ini. Yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Ini lebih kurangnya makna atau terjemah dari ucapan Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan atau persoalan yang sedang kita bahas ini berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim yang merupakan الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia terbaik, rasul dan nabi terbaik Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan Al-Quranul Karim jumlatan wahidatan fis di dunia. Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim secara sekaligus di langit dunia kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dan Al-Qur'anul Karim diturunkan jumlatan wahidatan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an jumlah jumlatan wahidatan dalam keadaan sekaligus semuanya kepada malaikat Jibril diturunkan di sama dunia di langit dunia <clears throat> pada malam Lailatul Qadar. kemudian diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, alaihi wasallam munajjaman secara berangsur-angsur tidak sekaligus akan tetapi sedikit demi sedikit sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril untuk menyampaikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disampaikanlah Al-Quranul Karim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak diutusnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul di Makkah hingga wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kurang lebih 23 tahun lamanya Al-Quranul Karim diturunkan diwahyukan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quranul Karim merupakan asas pedoman hidup umat Islam dan termasuk salah satu dari pusaka dari dua pusaka yang diwariskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fiikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihi kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalian tidak akan tersesat, tidak akan menyimpang sepeninggalku nanti selama kalian berpegang teguh dengan keduanya kitab Allah yakni Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah Al-Qur'anul Karim Al-Kitab Al-Mu'azzam yang merupakan salah satu pedoman umat Islam yang merupakan hudal linnas yang merupakan al-furqan hudal linnas petunjuk bagi seluruh manusia al-furqan yang berfungsi sebagai pembeda antara al-haq dan al-batil <coughs> maka haruslah setiap muslim mempunyai i'tiqad yang salim, mempunyai keyakinan yang benar terkait dengan Al-Qur'anul Karim tersebut. Nah, Al-Qur'anul Karim kalamullah. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa taala ucapan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keyakinan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang bersandar kepada Al-Qur'anul Karim kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan Al-Quran kalam Allah menjadi pembahasan yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim karena ada kelompok-kelompok yang sesat yang menyimpang di dalam memahami Al-Quranul Karim tersebut. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah. Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah. Makhluk adalah sesuatu yang diciptakan. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah, perkataan Allah dan Al-Kalam merupakan sifat bukan makhluk. Al-Kalam adalah sifat min sifatillah. Al-kalam adalah sifat min sifatillah. Dan para ulama sepakat bahwa al-kalam adalah sifat dari sesuatu dan bukan ciptaannya. Oleh karena itu Ahlu sunnah wal jamaah bersepakat bahwa Al-Quranul Karim adalah Allah. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Apa hujahnya? Bahwa Al-Quran adalah Allah? Hujahnya sangat banyak sekali. Dari Al-Quranul Karim dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari ijma para ulama. Adapun dari Al-Qur'anul Karim di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 6 وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وإن أحد من المشركين dan jika salah seorang dari orang-orang musyrik istajaroka meminta kepadamu perlindungan, jaminan keamanan fa'ajirhu maka berilah perlindungan untuknya hatta yasma'a kalam Allah agar atau hingga dia dapat mendengar kalam Allah yang dimaksud dengan kalam Allah di sini adalah Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengingatkan rasulnya jika sekiranya ada salah seorang dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepada Muhammad Muhammad berilah perlindungan dia dengan harapan dia dapat mendengar kalam Allah yaitu Al-Qur'anul Karim Nah, di sini secara jelas, secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'anul Karim dengan kalamullah. Menyebut Al-Qur'anul Karim dengan kalamullah. Berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Afatatma'una ayyuminu lakum وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون أن ayyuminu lakum Apakah kalian berharap agar mereka beriman untuk kalian. wabatkan kana fariqum minhum dan sungguh sekelompok dari mereka yasma'una kalam Allah. Senantiasa mendengar kalam Allah. Thumma yuharrifunahu. Kemudian memalingkannya, memalingkan kalam Allah tersebut mimba dima aqaluhu setelah mereka memahaminya wahum ya'lamun dan mereka benar-benar mengetahui uh, dan mereka benar-benar mengetahuinya. Ini diantara dalil dari Al-Quranul Karim yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup banyak pula. Di antaranya adalah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Majah rahimahullah taala Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fa inna quraishan maka sungguh orang-orang Quraisy itu qad mana'uni telah melarang melarang saya an uballigha untuk menyampaikan kalam Rabbi untuk menyampaikan firman Rabbi untuk menyampaikan perkataan Rabbi perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah Al-Qur'anul Karim Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Quranul Karim adalah Allah. Adapun para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para tabiin, mereka meyakini bahwa Al-Quranul Karim adalah kalam Allah dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala lam nasma' ahadan yaqulu hada. kami belum pernah mendengar seorang pun yakni sebelum kami yang mengatakan ini, mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Disebutkan pula oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat dari jalan Muhammad bin Ishaq bin Rahuya an abihi dari ayahnya qala fi akhirih dan di akhirnya ia berkata qala abi ayahku berkata waqad adraka Amr bin Dinar ajillat ashab ajillat ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-badriyin wal muhajirin wal ansar Amr bin Dinar telah bertemu telah berjumpa telah mendapati ajillat ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang mulia orang-orang yang terkemuka dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal badriyin dari para sahabat yang ikut dalam pertempuran Badar wal muhajirin wal ansar dan juga pernah berjumpa dengan pemuka sahabat muhajirin dan ansar. Misal Jabir bin Abdullah seperti sahabat Jabir bin Abdullah wa Abi Sa'id Al-Khudri wa Abdullah bin Amr wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum wa ajillat at-tabi'in rahmatullah alaihim وعلى هذا مضى صدور صدر هذه الأمة لم يختلف على ذلك Nah, Dia sebutkan beberapa nama sahabat, semisal sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Abdullah bin Amr, sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum dan ajillat tabi'in para pemuka di kalangan tabi'in rahmatullah alaihim Wa ala hada dan di atas prinsip inilah, prinsip bahwa Al-Qur'an adalah Allah qad madha sadru hadhihi ummah. Di atas ini mereka berjalan. Para pendahulu umat ini dari kalangan para sahabat dan tabi'in mereka berada di atas keyakinan bahwa Al-Qur'an Allah lam yakhtalifu ala dhalika. Mereka tidak berselisih dalam hal ini. Dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Kita mengetahui berdasarkan dalil dari Al-Quran Al-Karim Dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ijma' para sahabat, para tabi'in bahwa Al-Quranul Karim adalah kalam Allah, bukan makhluk. Berikutnya kita memasuki pembahasan kalam Allah. Kalau tadi terkait dengan Al-Qur'anul Karim itu sendiri yang merupakan kalam Allah, maka kalam Allah itu sendiri merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul kalam sifat berbicara. Sifat berbicara yang tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Dan sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala Yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak serupa dengan perkataan makhluknya laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat Nah, kalamullah yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk sifat yang thabita lillah subhanahu wa ta'ala sifat yang thabita yang tetap yang merupakan benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping tadi kita sudah mengetahui kata kalamullah yang terdapat di dalam beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim hatta yasma'a kalamullah dan yang semisalnya maka di dalam Al-Qur'anul Karim Allah juga berfirman wa kallamallahu Musa taklima wa kallamallahu Musa taklima dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kalam, sifat berbicara yang yaliqu al 'azamatihi wa 'izzatihi subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan gelaran yang mendapatkan gelaran Kalimur Rahman. Mendapatkan gelaran Kalimur Rahman. Kalim bermakna al-mukallam. Kalimur Rahman yaitu seorang nabi yang diajak berbicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan salah satu di antara banyak dalil bahwa sifatul kalam merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatasi dengan Al-Qur'an saja. Al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Allah Subhanahu wa taala Maha berbicara kapan saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan kepada siapa saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk berbicara. Di antara kalamullah adalah Al-Qur'anul Karim. Di antara kalamullah adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala itu luas. Allah Subhanahu wa taala e, berbicara kepada para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala Maha berbicara kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kapan saja Allah Subhanahu wa taala menghendakinya Sedangkan Al-Qur'anul Karim bagian dari kalam Allah Al-Qur'anul Karim bagian dari kalam Allah termasuk dari kalam Allah dan bukan satu-satunya kalam Allah. Ini penting untuk dipahami bahwa Al-Qur'anul Karim bagian atau termasuk dari kalam Allah dan bukan satu-satunya kalam Allah. Nah, sifat al-kalam merupakan sifat yang thabitah sebagaimana yang kita telah ketahui tadi. Sifat thabitah lillah subhanahu wa ta'ala. Ayat Al-Qur'an, sunnah nabawiyah sebagai hujjah bahwa sifatul kalam thabitatun lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, e, maka mengapa orang-orang tersesat dalam permasalahan ini? Menyimpang dalam permasalahan Al-Qur'anul Karim. Mereka tidak mengatakan Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Akan tetapi mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk dan perkataan-perkataan yang lain. Karena mereka tidak kembali kepada Al-Qur'anul Karim, tidak kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak kembali kepada fahmus salaf, fahmus salaf di hadhil ummah. Kalaulah mereka merujuk kepada Al-Qur'anul Karim, maka akan mendapatkan dalil secara sahih, secara jelas bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah hatta yasma'a kalamullah ay Al-Qur'anul Karim. Ketika merujuk kepada hadis Nabi juga akan mendapatkan dalil yang sahih bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Demikian pula jika merujuk kepada fahmu salafi hadhil ummah Pemahaman pendahulu umat ini Para sahabat, para tabi'in Maka akan mengetahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah Dari sini sangat penting Sebagai suatu hal yang baruri Dalam setiap permasalahan agama Untuk kembali kepada Al-Quran kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kembali kepada fahmu salafi hadhil ummah pemahaman pendahulu umat ini pemahaman as-salafus salih karena apabila tidak berada di atas ini maka akan menyimpang akan sesat akan menyeleweng dari siratul mustaqim Nah, di antara kelompok sesat dalam permasalahan Al-Qur'anul Karim yang tidak mengatakan bahwa Al-Qur'an kalamullah adalah kelompok Al-Jahmiyah dan juga kelompok Al-Mu'tazilah demikian pula kelompok Al-Asy'ariyah Apa sebabnya? Sebabnya tadi telah disebutkan. Mereka tidak kembali kepada Al-Quran wa sunnah dan tidak kembali kepada fahmu salafi hadihil ummah. Baik, apa yang menyebabkan mereka berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk bukan kalamullah yang menyebabkan mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk bukan kalamullah adalah karena mereka menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman, tidak menetapkan sifat kalam lillahi Subhanahu wa taala. Kelompok Jahmiyah mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok Jahmiyah pengikut Jaham bin Sofwan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tetapi tidak punya nama dan tidak punya sifat. Ini kelompok Jahmiyah. yang biasa disebut dengan kelompok Mu'attilah. Walaupun Mu'attilah e, masih terbagi-bagi lagi dan yang paling parahnya adalah kelompok Jahmiyah yang menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menafikan nama-nama Allah, meniadakan nama-nama Allah padahal Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim walillahil asmaul husna Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik di dalam surat Al-Fatihah terdapat beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala Lafzul jalalah Allah Bismillahirrahmanirrahim Lafzul jalalah Allah Kemudian Ar-Rahman Kemudian Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rabb Termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang lainnya Belum lagi di surat-surat Al-Quran Yang cukup banyak Disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang Jahmiyah Mereka Tidak meyakini itu semua Allah tidak punya nama dan Allah tidak punya sifat. Apa alasan mereka? Alasan mereka adalah kalau Allah mempunyai nama dan punya sifat, berarti kita menyamakannya dengan makhluk. Syirik berarti. Nah, inilah ketika berpikirnya dengan akalnya. Memahami agama dengan akal, dengan rasio, tidak dengan adillah min al-kitab was sunnah wa fahmi salafi hadhihi ummah meyakini kalau menetapkan nama-nama Allah dan sifatnya berarti sama dengan dengan e, makhluk yang punya nama dan punya sifat. Kalau menetapkannya berarti syirik. Padahal tidak demikian pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah manusia yang paling beriman dan paling mengerti tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan Fiddin rahimani wa Para ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah ini Para ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah karena hakikatnya mereka ya'budu adaman ya'buduna adaman menyembah sesuatu yang tidak ada nama tidak ada sifat tidak ada maka berarti sesuatu tidak ada tidak ada wujudnya terlebih lagi ketika mereka meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk di antaranya sifat al-kalam. Allah menetapkannya di dalam Al-Qur'anul Karim, Rasulullah menetapkannya di dalam hadis-hadisnya, sementara mereka mengatakan bahwa semua itu tidak ada. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah Al-Mu'tazilah yang sama mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk yang sama mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk sebabnya pun hampir sama dengan Jahmiyah kalau Jahmiyah mereka meniadakan asma Allah wa sifatuhu nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Sedangkan Mu'tazilah mereka menetapkan nama-nama Allah Tetapi Naam tidak meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan nama-nama Allah tetapi tidak menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut Mu'tazilah Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Basir yang Maha melihat. Al-Basir. Tetapi tidak punya sifat melihat, tidak melihat. Al-Alim nama saja, sebatas nama saja. Tetapi tidak punya sifat ilmu, tidak punya sifat mengetahui. Dan seterusnya. Nah, berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakini bahwa setiap nama dari nama-nama Allah maka mengandung sifat setiap nama dari nama-nama Allah maka mengandung sifat. Ketika Allah mempunyai nama Al-Basir yang Maha Melihat, maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-basar, sifat melihat. Sifat melihat yang tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Penglihatan yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula As-Sami' Al-Alim dan nama-nama lain dari Al-Asmaul Husna semua mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan merupakan faidah ma'rufah faidah yang masyhur di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa setiap nama-nama Allah mengandung sifat. Tetapi tidak setiap sifat Allah diambil dari sifat-sifat itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Nah, karena untuk menetapkan nama-nama Allah sifatnya tauqifiyah. Sifatnya harus berdasarkan nas dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin mereka mempunyai makar dan Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai makar Wallahu khairul makirin dan Allah adalah zat yang maha hebat dalam <clears throat> permasalahan makar. Di sini ada sifat al-makr bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan untuk dirinya sifat makar. Namun tentu makar Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makar makhluknya. Makar Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat makar tetapi tidak mempunyai nama Al-Makir. Karena tidak setiap sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian bisa dijadikan nama darinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Fa'ala kulli hal bahwa kelompok Mu'tazilah yang merupakan pengikut Wasil bin Atha yang telah menyimpang dari jalan kebenaran mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk karena mereka meniadakan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sifat-sifat yang lainnya semuanya tidak ditetapkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Allah mempunyai nama-nama tetapi tidak mempunyai sifat sama sekali. Nah, para ulama radhiyallahu alaihim majma'in dalam ucapan mereka yang masyhur mengatakan barang siapa yang berkata Al-Qur'an makhluk bahwa kafir, maka dia kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk bahwa kafir, maka dia kafir. Naam. Mengapa demikian? Mengapa dikatakan kafir oleh para ulama? Karena telah menghilangkan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat al-kalam telah melakukan perbuatan yang sangat besar ketika menghilangkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala yang maknanya Allah Subhanahu wa taala bisu tidak berbicara. Ta'ala Allah 'uluwan kabira. Maha mulia dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala amma yasifun. Dari apa yang mereka sifati. Konsekuensi dari mengatakan Al-Qur'an itu makhluk adalah menilai bahwa Allah Subhanahu wa taala bisu, tidak berbicara suatu akhlak yang jelek sekali terhadap Rabbul Alamin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk fahuwa kafir maka dia kafir. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat di sini perkataan Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Wa man qala makhluqun fahuwa mubtadi'un. Wa man qala makhluqun fahuwa mubtadi'un. Lan nasma' ahadan yaqulu hadza. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk maka dia seorang mubtadi' kami belum pernah mendengar dari seorang pun yang mengatakan ini. Apakah ada e, pertentangan antara ucapan Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala di sini dengan ucapan para ulama yang lain yang mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk bahwa kafir? Jawabannya adalah tidak ada pertentangan. Mengapa tidak ada pertentangan? Naam, karena Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah sedang menjelaskan kronologi tentang Al-Quran Allah. Beliau sampaikan bahwa beliau tidak pernah mendengar seorang pun dari guru-guru beliau dan juga generasi sebelumnya, generasi tabi'in, generasi sahabat belum pernah dari mereka yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Maka seorang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk berarti dia seorang yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama ini yang disebut dengan mubtadi. Maka makna mubtadi di sini pada lafaz atau ucapan al-Imam Sufyan bin Uyainah adalah seorang yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama ini yang sebelumnya tidak ada baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabatnya ataupun para tabi'in. Dari sini ucapan mubtadi maknanya adalah seorang yang mengada-adakan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya juga di zaman para tabiin. Adapun hukum orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah makhluk maka kafir. Kalau dikatakan bahwa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk adalah orang yang kafir. Lalu mengapa Imam Ahmad rahimahullah taala yang ketiga itu beliau ditangkap di penjara, disiksa karena mengatakan Al-Qur'an kalam Allah. Siapa yang menangkap? Yang menangkap adalah khalifah di masa itu. Mulai dari masa Al-Ma'mun sudah ditangkap oleh Imam Ahmad rahimahullah. Al-Ma'mun salah seorang khalifah Bani Abbasiyah yang sangat terpengaruh dengan orang-orang Mu'tazilah Jahmiyah di masa itu. Al-Ma'mun dikenal sebagai seorang yang cerdas, yang pandai. Sejak kecil sudah menghafal Al-Quran. Dan senang membaca buku-buku yang berasal dari orang-orang kufar dari buku-buku Yunani dan yang semisalnya bahkan memerintahkan agar diterjemahkan buku-buku itu ke dalam bahasa Arab untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin nah, dari situlah pintu Abu terbuka. Ketika yang mengiringi, yang mengitari beliau adalah ulama usu, orang-orang yang dikenal berilmu tetapi jelek dalam ilmunya tidak berada di atas manhaj as-salafus salih akhirnya al-ma'mun terbawa kepada keyakinan Al-Quran adalah makhluk bukan kalamullah tidak sampai di situ Al-Ma'mun memerintahkan agar keyakinan ini dijadikan sebagai kurikulum dalam majelis-majelis ilmu. Dan yang menentang dari para ulama tidak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk ditangkap dan bila perlu dibunuh. Suasananya sangat mencekam, sangat menegangkan ketika itu. urusannya dengan pedang. Tangkap, dibunuh. Al-Imam Ahmad rahimahullah tetap tegar kokoh di atas akidah bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Ma'mun meninggal digantikan oleh Al-Mu'tasim Al-Mu'tasim Billah juga demikian. Benar-benar mendukung prinsip bahwa Al-Quran adalah makhluk bukan kalam Allah. Hingga Al-Mu'tasim bila meninggal diganti oleh al wathib al wathib Billah juga demikian. Tiga khalifah secara berurutan mereka memenjara Imam Ahmad rahimahullah taala menyiksa Imam Ahmad rahimahullah taala karena mengatakan bahwa Al-Qur'an kalamullah walaysa makhluk tetap sadar Imam Ahmad rahimahullah disebutkan dalam biografi beliau rahimahullah taala ketika beliau disiksa beliau dalam keadaan saim dalam keadaan puasa dipukul dengan pukulan yang sangat kuat sekali sampai-sampai digambarkan bila pukulan itu dihantamkan kepada gajah yang besar dan kuat niscaya gajah itu akan tersungkur Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tetap Thabit Di atas prinsip ahlu wal jamaah hingga beliau pingsan. Kemudian sadar lagi, ditakdir untuk mengucapkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Tetap beliau mengatakan Al-Quran kalamullah laisa makhluk. Ketika di penjara, kaum muslimin menjenguk beliau dan mengajak untuk meminta fatwa meminta fatwa kepada Imam Ahmad rahimahullah agar mereka memberontak kepada pemerintah. Karena kondisi pemerintahnya sudah seperti itu. Namun Al-Imam Ahmad rahimahullah membimbing mereka untuk bersabar. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tidak mengkafirkan Al-Ma'mun tidak mengkafirkan Al-Mu'tasim dan tidak mengkafirkan Al-Wathiq. Apakah ada pertentangan antara ucapan Al ya, orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk kafir Namun secara prakteknya Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq Tidak dikafirkan maka jawabannya tidak ada pertentangan. Karena dalam kaidah ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan masalah takfir yang nanti insya Allah kita akan pelajarinya, masalah mengkafirkan maka ada takfir yang sifatnya e, takfir sifatnya mutlak yang sifatnya umum dan ada takfir yang sifatnya muayyan untuk orang tertentu. Kalau ucapan yang sifatnya umum maka tidak mengapa. Barang siapa yang mengucapkan barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk kafir. Ini at-takfir yang sifatnya umum. Akan tetapi jika berhubungan dengan person tertentu orang per orang maka dalam prinsip ahlu sunnah wal jamaah Qadiyatul takfir haruslah ditegakkan hujah kepadanya hingga betul-betul memahami masalah tersebut dengan baik dan tidak ada lagi penghalang-penghalang, tidak ada lagi al-mawanib penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Maka dari itu di sini merupakan permasalahan penting bahwa orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk kita katakan sebagai orang kafir jika sifatnya umum tidak menunjuk orang tertentu siapa saja barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir sebagaimana ucapan e, para ulama Aimatus sunnah namun apabila berhubungan dengan person-person tertentu, orang-orang tertentu, maka harus ada iqamatul hujjah. Harus ada iqamatul hujjah dari orang-orang yang memang mempunyai kafaah, mempunyai kecukupan dan kecakapan ilmu untuk bisa memberikan bayan, memberikan keterangan sehingga tidak ada lagi syubhat-syubhat yang masih ada pada orang tersebut. Apabila sudah dirasa telah tersampaikan semuanya dan tidak ada penghalang-penghalang lagi, maka barulah orang itu secara ta'yin bisa dikatakan sebagai orang kafir. Dan ini pun tentu bukan tugas sembarang orang. Tidak semua orang bisa melakukan yang seperti ini. Akan tetapi orang-orang tertentu dari ahlul ilm yang memang mereka ada yang memang mereka orang-orang yang berhak untuk memberikan ponis-ponis yang semacam ini. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Fa'ala kulli hal Ahlu sunnah wal jamaah Meyakini Bahwa Al-Quran kalamullah Salah satu prinsip penting aslul min usul sunnah yang tidak sedikit dari al-firaqud dhalah, kelompok-kelompok sesat terjatuh dalam kesesatan tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. ثم قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة يا أبا محمد لا تقل ينقص فغضب وقال اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu taala berkata, "Wa sami'tu Sufyan" dan aku mendengar Sufyan berkata. Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Al-imanu qaulun wa amalun. Al-iman adalah qaulun wa amalun. Ucapan dan amalan, terdiri dari ucapan dan amalan. Ini pun sudah kita bahas sesungguhnya pada pertemuan sebelumnya. Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah membawakan hal ini min babit ta'kid untuk mengingatkan kembali untuk mengingatkan kembali bahwa eh, orang-orang e, orang -orang yang tidak mengikuti jalan para sahabat dan tidak mengatakan Al-Quran sebagai kalamullah maka mereka maka mereka menyimpang dalam permasalahan iman. Nah, al iman qaulun wa amal. Iman terdiri dari ucapan dan juga perbuatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 sekian atau 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan para ulama mengambil pelajaran dari hadis ini dan menjadikannya sebagai dalil bahwa iman itu qaulun wa amal. Al-iman qaulun diambil dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya dari iman adalah ucapan la ilaha illallah. Qaul ucapan la ilaha illallah yang merupakan cabang dari iman. Berarti berarti iman na'am terdiri dari qaul. Dan qauluhu imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini bentuknya adalah amalan. Seorang melihat uh, sesuatu yang mengganggu di jalan, kemudian dia ambil, dia singkirkan. Ini amalan, perbuatan. Perbuatan. Maka al-iman faulun wa amalun dua yang yanqus. Bertambah dan berkurang. Yazid bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Faqala lahu akhuhu Ibrahim bin Uyainah maka berkata saudaranya, saudara dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah berkata kepada beliau, saudaranya ini bernama Ibrahim bin Uyainah. Imam Ibrahim bin Uyainah, eh, eh, Ibrahim bin Uyainah yang merupakan saudara dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah menegur kakaknya, menegur abangnya Sufyan bin Uyainah. Seraya mengatakan Ya Aba Muhammad Wahai Abu Muhammad La takul yangkus Jangan kamu katakan yangkus Iman itu turun Katakan naik saja Tapi jangan katakan turun Faqadiba Maka Al-Imam Sufyan bin Uyainah marah Wa qala uskut ya sabi Diamlah kamu wahai anak kecil Bal hatta la yabqa minhu syai'un Bahkan iman itu bisa berkurang hingga tidak tersisa darinya sesuatu pun. Iman itu bisa berkurang hingga tidak tersisa minhu ai min min dzalikal iman syai' sedikit pun. Ini eh, sesungguhnya sebagai taukid sebagai takkid penegasan terhadap apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan al-iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. ثم قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى والإقرار بالرؤية بعد الموت والإقرار بالرؤية بعد الموت Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah berkata, "Wal iqraru bir ru'yati ba'da al-maut." Naam. Yani termasuk dari usul ahli sunnah wal jamaah al-iqrar. Al-iqrar mengakui, meyakini bir ru'yah, ai bi ru'yatillah subhanahu wa ta'ala. Bir ru'yah maksudnya adalah melihat. Melihat siapa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Kapan melihat Allah Subhanahu wa taala? Ba'dal maut, setelah kematian. Maksudnya adalah fil akhirah. Di hari kiamat nanti. Permasalahan ru'yatullah melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti merupakan permasalahan yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Dikatakan penting karena adanya orang-orang yang menyimpang orang-orang yang sesat dalam permasalahan ini sehingga menjadi kelompok tertentu yang mereka mengingkari ru'yatullah subhanahu wa ta'ala orang-orang mu'tazilah dan yang semisalnya mengingkari ru'yatullah mengingkari melihat Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat Padahal ru'yatullah subhanahu wa ta'ala merupakan permasalahan yang telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan disebutkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang hakikatnya jelas apabila merujuk kepada Al-Qur'anul quran Karim, merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW dan merujuk kepada fahmu salafi hadhil ummah. Pemahaman uh, as-salafus saleh. Dan yang dimaksud dengan ru'yah di sini melihat Allah ayanan melihat Allah dengan mata kepala. Melihat Allah secara langsung maksudnya apa? Ya, mata kepala? Nah, melihat secara langsung, bukan melihat dalam mimpi, bukan juga melihat dalam hati, menghayal tidak, tetapi betul-betul dilihat secara langsung. Nah, dalil yang menunjukkan ini adalah Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 ketika menyebutkan ahlul iman, orang-orang yang beriman Allah berfirman wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah Wujuhu yawma idin nadirah Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri Nadirah Tampak senang Wajahnya berseri, indah Ila Rabbiha nadirah Ila Rabbiha Kepada Rabbnya Nadirah Dia melihat Di sini disebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 bahwa wajah-wajah yang berseri-seri itu kemudian melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan fi'il nadhara kemudian muta'addi bi ila ada ilanya karena ada bahasa Arab itu ada yang langsung ada yang Eh, disertai dengan huruf tertentu. Di sini ada ila, ila rabbiha nadhira. Nadhara ila melihat kepada dalam bahasa Arab ini mengandung makna benar-benar melihat, melihat secara langsung. Melihat secara langsung. Nah, ini adalah salah satu dalil dari Al-Qur'an bahwa di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang beriman yang wajahnya berseri-seri untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 26 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة bagi orang-orang yang ahsan, yang telah berbuat ihsan di dunia ini yang telah melakukan kebajikan yang banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka al-husna. Al-husna wahiyal jannah. Al-husna adalah al-jannah. Wa ziyadah dan ada lagi tambahannya. Para ulama menjelaskan bahwa ziyadah di sini tambahan di sini adalah Eh, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan seperti ini? Yang mengatakan seperti ini adalah para ulama yang mereka mengambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda idza dakhala ahlul jannati al-jannah jika penduduk al-jannah sudah masuk ke dalam al-jannah qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala Nabi bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman. kepada ahlul jannah Turiduna syai'an azidukum Apakah kalian Mau Untuk aku tambahkan Kepada kepada kalian Aku, aku tambahkan nikmat kepada kalian Fayaquluna alam tubayyid wujuhana Alam tudkhilna al-jannata Wa tunjina minan nar Ahlul jannah mengatakan Bukankah uh, Kamu ya Allah telah menjadikan wajah-wajah kami berseri-seri. Bukankah kami telah dimasukkan ke dalam al-jannah dan telah diselamatkan dari an Kemudian Allah Subhanahu wa taala yakshiful hijab. Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab. Darinya fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim maka tidak ada bagi ahlul jannah mendapatkan sesuatu yang lebih mereka senangi, yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, yaumul akhir, benar-benar akan dilihat oleh siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan pemahaman yang salim pemahaman yang benar yang telah disepakati oleh A'immatul Islam tidak seperti ahlul bid'ah wa dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisalnya mereka menafikan meniadakan ru'yatullah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang lain, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim. Anna nasan qalu Ya Rasulullah Hal nara Rabbana yawmal qiyamah Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hal tudarruna fi ru'yatil qamari laylatal badri قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه إلى آخر الحديث Kata sahabat Abu Hurairah Anna nasan bahwa Orang-orang ketika itu ada yang berkata berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Apakah kita ini nanti dapat melihat <clears throat> Rabb kita Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat?" Pertanyaannya jelas. Apakah nanti di hari kiamat kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatul badri?" Apakah kamu sukar untuk melihat uh, bulan Lailatul Badr pada malam uh, bulan purnama? Qalu la ya Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah. Bulan pada tanggal 15 bulan purnama semua orang bisa melihatnya dengan mudah. Bisa melihatnya di mana saja. Tidak berdesak-desakan di mana saja, di tempat mana saja, masing-masing bisa melihatnya. Qala hal tubaruna fi syamsi laysa dunaha sahab? Apakah kamu kesulitan sukar untuk melihat matahari yang tidak terhalang sedikit pun oleh awan? Matahari yang terang benderang, tidak ada sedikit pun awan yang menghalanginya. Apakah sulit untuk sukar untuk melihatnya? Qalu ya Rasulullah. Mereka menjawab tidak wahai Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu kadzalika. Maka sesungguhnya kalian semua nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Para ulama menjelaskan kadzalika at-tashbih di sini. Ucapan Rasul kadzalika seperti itu bukan menyerupakan Allah dengan bulan dan matahari. Karena laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Akan tetapi yang dimaksud dengan kadzalika seperti itu adalah keadaan atau kondisi ketika melihatnya. Jadi yang yang sama adalah halul ru'ya bukan halul mar'i halur ru'ya keadaan ketika melihatnya dengan mudah akan bisa melihat bukan keadaan yang dilihat jadi atas tasbih di sini kesamaan dalam hal cara melihatnya nanti di hari kiamat kalian pun tidak kesulitan di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulullah menjelaskan Yajma'ullahu nasa yawmal qiyamah. Pada hari itu, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia semuanya. Fayaqul kemudian Allah berkata, "Man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu." Barang siapa yang beribadah kepada sesuatu, maka hendaknya mengikuti sesuatu yang diibadah itu. Al-Hadid. Asy-syahid di sini bahwa hadis yang mulia ini sebagai nasun sarihun nas yang sarih yang jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam fi itsbati ru'yatil mu'minina rabbahum yaumil qiyamah tentang penetapan kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah Abdul Anbiya wal Mursalin adalah a'lamul khalq bi muradillahi azza wa jalla. Beliau adalah manusia atau makhluk yang paling mengetahui tentang apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang permasalahan ru'yah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling memahami muradullah subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini penting untuk kita eh, ketahui bersama bahwa ru'yatullah yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah yaumul qiyamah. Adapun dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan makhluknya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala.